بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Para hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan Dari apa yang kita bahas Dari kitab Mangzilatus Sunnah fil Islam Yang kita telah pada akhir-akhir pembahasan Dan insya Allah ini adalah sebagai penutup dari kitab ini dari apa yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dari kitab yang berjudul Manzilatus Sunnah fil Islam, kedudukan As-Sunnah dalam Al-Islam. Beberapa pembahasan yang kita sebutkan kita cukupkan dari apa yang telah kita sampaikan dan sebagiannya hampir sama dengan apa-apa yang sebelumnya sehingga kita langsung masuk dalam bab yang terakhir halaman 17 yang kita telah menyinggung sedikit tentang masalah kedudukan akal dalam Islam ar-ra'yu telah kita ketahui bahwasanya Islam bukanlah didasarkan pada akal pikiran manusia Tidaklah sumber hukum Islam itu didasarkan pada akal. Demikian juga di dalam memahami Al-Quran was Sunnah tidaklah dipahami keduanya itu dengan semata-mata akal manusia atau bahkan tidaklah agama itu dibangun di atas akal dan tidak pula Islam itu Kemudian apabila wahyu bertentangan dengan akal kemudian lebih dikedepankan kepada akal, tidak. Tetapi yang harus dikedepankan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dikedepankan adalah Al-Qur'an was sunnah. Dikatakan oleh para ulama pada hakikatnya sebenarnya tidaklah wahyu Allah itu Tidaklah Al-Quran was sunnah itu bertentangan dengan akal yang sehat. Tidaklah akan bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau mungkin suatu ketika manusia mengatakan, oh ini bertentangan dengan akal, berarti itu akalnya bukan akal yang sehat, tetapi akal yang berpenyakit. Kalau al-aqlus salim, kalau akal yang sehat maka tidak akan bertentangan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bertentangan dengan Al-Qur'an was sunnah. Tetapi toh demikian, tidaklah kemudian seorang kemudian lebih mengedepankan akal dia. Ketika dia memahami suatu ayat ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian terasa ada sesuatu maka dia tetap kembalikan itu semuanya kepada Al-Quran was Sunnah. Jangan kemudian dia lebih mengedepankan akalnya atau hawa nafsunya. Oh menurut saya demikian. Oh menurut saya seperti ini. Jangan. Islam menempatkan kedudukan akal manusia sesuai pada porsinya. Bukan berarti kemudian Islam tidak memposisikan akal manusia tersebut. Bahkan banyak dalam ayat disebutkan dengan afala yatafakkarun. Tidakkah tidaklah mereka itu menjadi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Ya. Disebutkan tentang masalah wa ma illa ulul albab. Tidaklah bisa mengingat hal yang seperti kecuali orang-orang yang memiliki akal. Maksudnya apa? Tentunya akal yang sehat. Orang-orang yang mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu semuanya adalah wahyu Allah yang kita harus tunduk kepada apa yang datang dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengamalkannya. Maka ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah telah kita nukil dari perkataan Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan tentang hal yang semakna dengan hal ini. Laukana dinu birra'yi lakana asfalal khuffi lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lahuma. Kalau seandainya agama itu dibangun di atas akal, niscaya di dalam masalah pengusapan khuf ya, dalam masalah sunnah mengusap khuf yang pernah kita singgung, Ketika seorang safar menggunakan kaos kaki atau sepatu, dibolehkan seorang itu mengusap. Tetapi syaratnya harus dalam keadaan sebelum memakai sepatu tadi atau kaos kaki dalam keadaan sudah berwudu sebelumnya. Ketika waktu duhur, dia ketika memakai sepatu tersebut atau kaos kaki tadi sudah dalam keadaan suci. Kemudian ketika asar, ketika dia batal, maka ketika dia berwudu, ketika mencuci kaki, boleh baginya mengusap. Karena adanya masyarakat, mungkin perjalanan, safar, yang dia tidak mungkin untuk melepas sendalnya atau melepas sepatunya tadi atau kaos kakinya sehingga cukup diusap. Ketika prosesi mau mencuci kaki maka cukup dengan mengusap. Lah, mengusap ini adalah termasuk bagian dari sunnah yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu adalah ruksah, ya, bagi seorang yang mukim yaum walailah dalam hadir Adapun yaitu sehari semalam, adapun bagi musafir tiga hari tiga malam. Yang itu dibahas dalam pembahasan masalah fikih. Tetapi inti permasalahan ini adalah kalau secara akal sesuatu yang dibersihkan itulah sesuatu yang di bawah sepatu tadi. Tetapi bagaimana bimbingan Rasul di dalam masalah mengusap huf, famasaha Rasulullah mengusap bagian punggung sepatu tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dua bagian punggung, yaitu zahir itu bagian luar, itu maksudnya bagian punggung. Kalau ibaratnya kalau ini sepatu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Kan kalau secara akal yang kotor itu kan bawah, tetapi bagaimana bimbingan Rasul dalam masalah ini? Fama sahadahira ya. Beliau mengusap dua punggung sepatunya tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau seandainya Islam itu dibangun di atas akal, niscaya mengusap huf itu nah atau niscaya bagian bawah sandal itu adalah lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Lah bagaimana? bimbingan Rasul, Rasul ternyata mengusap bagian atas sepatu tadi. Bagian atas kaos kaki tersebut. Nah, hoof ini pada dasarnya adalah nah semacam sepatu yang terbuat dari kulit. Ya, yang digunakan hal tersebut adalah ma'ruf di kalangan orang Arab. Kesimpulannya bahwasanya Islam tidaklah dibangun di atas akal pikiran manusia. Kalau semuanya diakal-akali, lah bagaimana kemudian seorang dikatakan seorang yang beriman dengan sebenarnya? Padahal Allah telah menyebutkan bahwasanya orang yang beriman dengan sebenarnya itu sifat-sifatnya diantaranya adalah yu'minu nabil ghaib. Mereka itu beriman dengan perkara yang gaib, perkara yang belum dia lihat, belum ditampakkan kepadanya. Seorang mukmin dituntut untuk beriman adanya al-jannah wan adanya surga dan neraka. Dia belum melihat tapi dituntut untuk kemudian beriman. Kenapa? Karena memang itu ya itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kemudian loh saya kan belum melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Tidak ada faedahnya ketika seorang sudah melihat baru beriman. Ya. Tidak ada faedahnya. Nanti orang-orang ahlun nar, ya orang-orang kafir Ketika mereka ditampakkan kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala baru mereka kemudian beriman. Ya. Mereka mengatakan ji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. saya aku akan beramal soleh dengan enam dan aku akan ya, beramal soleh sebagai pengganti dari apa yang telah aku tinggalkan dulu di dunia. Baru mau beriman, baru beralasan mau beramal soleh ya, maka tidak bermanfaat. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah membantah ya, menyanggah ucapan mereka tadi. Mengatakan firman-Nya tidaklah, tidak sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah ucapan yang diucapkan dalam mulut dia saja. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun dan di belakang mereka ada barzah yang akan terus nam sebagai balasan bagi mereka sampai hari dibangkitkan bagi mereka. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah dalam perkara-perkara yang lainnya. Maka kita dituntut untuk beriman dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an, demikian juga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian kita lebih mengedepankan akal. Karena sesungguhnya hal tersebut adalah perkara yang akan membinasakan seorang hamba ketika memahami Al-Quran wa sunnah patokannya dasarnya hanya semata-mata akal kalau tidak sesuai dengan akalnya ditolak nah ini para pengagum akal yang mereka adalah orang-orang mu'tazilah ya dulu ya dikenal dengan orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Mereka lebih mengedepankan akal mereka. Di antara madhab mereka, nah, keyakinan mereka adalah mengedepankan akal daripada wahyu. Nah, dalam bab ini akan kita bahas tentang masalah hadis yang ma'ruf. Yang sering atau hadis yang masyhur yang dikenal atau sering terdengar di kalangan kaum muslimin. Hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang berkaitan tentang kedudukan rokyu, kedudukan akal. Yang seolah-olah dalam hadis ini ya, seolah-olah posisi akal seorang hamba itu menjadi dasar hukum. Ketika dia tidak mendapatkan dalam Al-Quran, tidak mendapati dalam sunnah, baru kemudian dia beristihad dengan akalnya. Nah, maka perlu kita ketahui bersama sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di sini wa qabla an unhiya kalimati hadhihi ara la budda li min allaftu intibah al-ikhwah al-hadirin ila haditsin masyhur maka sebelum aku menutup pembahasan ini aku perlu mengingatkan kepada para ikhwah para saudara-saudara sekalian kepada hadis yang masyhur hadis ini masyhur tapi masyhur bukan berarti sahih. Ya. Tidaklah kemudian dikatakan hadis masyur itu mesti sahih. Masyhur indaman kalau masyur di sisi ya para ulama ahlul hadis maka kedudukannya adalah diterima di sisi para ulama ahlul hadis. Tapi kalau masyur indal awam maka tidak mesti harus diteliti terlebih dahulu. Nah, dan hadir ini masyur. nah di tengah-tengah kaum muslimin yang hadis tersebut adalah tentang kisah diutusnya Muad bin, bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman. Di sana di dalam hari tersebut disebutkan kita akan baca dulu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu hina arsalahu ilal yaman bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muad bin Jabal berkata kepada Muad bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal tersebut ke negeri Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau kepada Mu'ad, bima tahkum, dengan apa kamu akan berhukum ya Mu'ad? Artinya kamu ketika berdakwah, ketika kamu saya utus ini kamu apa yang akan kamu jadikan sebagai hukum? Qala bi kitabillah. Dia mengatakan aku akan berhukum dengan kitabullah. Qala fa illam tajid. Kemudian Rasulullah di dalam hadis ini mengatakan, kalau kamu tidak mendapati, qala bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Muad bin Jabal ketika ditanya, kalau kamu tidak mendapati dalam Al-Qur'an, maka dia mengatakan, saya akan berhukum dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya Nabi masih bertanya, "Fa'ilam tajid?" Kalau kamu tidak mendapati dalam sunnah, Qala ajtahid ra'yi wala alu. Kata beliau, maka aku akan beristihad dengan akalku, dengan ra'yuku. Ya. Di dalam hadis ini Kemudian Rasulullah menyebutkan alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah Rasulah Rasulillah lima yuhibbu Rasulullah. Kemudian Rasulullah kemudian memuji Muad dan mendoakan dan berdoa atau mengucapkan syukur segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah yaitu Muad bin Jabal dari apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kedudukan hadis ini? Kita sekarang akan membahas kedudukan hadis ini. Kata beliau kata Asy'hal al Bani amma dha'fu isnadihi fala majala li bayanihi al-an. وقد بينت ذلك bayanan شافيا ربما لم asbik إليه في silsilati السابقة Hadis ini adalah dhaif sanatnya. Hadis ini sanatnya adalah do'if Ya. Tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah. Tidak boleh kisah ini dinisbatkan kepada Mu'ad bin Jabal ataupun kepada Rasulullah saw Kenapa? Sanatnya lemah. Tidak boleh hadis doif itu dijadikan sebagai hujah. Jangan mengatakan, wah eman-eman, ya masa tidak jadikan dalil, ya. Walaupun doif ya kan hadis katanya. Doif doif tapi kan hadis. Maka perlu kita ketahui bersama wahai kaum muslimin bahwasanya yang bisa dijadikan hukum adalah hadis yang sahih. Minimalnya adalah hadis yang hasan. Adapun hadis yang doif ya, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujah, tidak bisa disandarkan sebagai hukum dalam Islam. Beliau telah menjelaskan di dalam silsilah Abba'ifah Kitab yang ditulis oleh Asyah Al-Bani Kumpulan hadis-hadis da'ifah Hadis-hadis da'if Wal maudu'ah dan hadis-hadis palsu Beliau menulis punya kitab Yang luar biasa Berjilid-jilid yang terkumpul padanya kumpulan hadis-hadis doif dan hadis-hadis palsu yang hadis-hadis ini adalah enam diantaranya masyur di kalangan umat. Ya. Nah, diantaranya adalah hadis yang mungkin sering kita mendengarnya. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadisnya doif. Nah, atau hadis hubbul watani minal iman. Ya. Nah, cinta kepada negara adalah enam bagian dari iman atau an-nadhafatu minal iman. Bagus mananya, mananya beberapa mana bagus. Tapi bukan berarti kemudian dikatakan sahih. An-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman. Bukan berarti kemudian hadis yang dhaif kemudian berarti tidak usah bersih-bersih. Tidak. Karena ada hadis yang lain yang sahih. Ya. Dan makna-makna yang lain yang kita dituntut untuk menjaga kebersihan. Adapun kalau kita berdalil menghasung kaum muslimin, menganjurkan kaum muslimin untuk menjaga kebersihan kemudian berdalil dengan an-nadhafatu minal iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, beliau mengatakan an-nadhafatu minal iman ya jangan. Kenapa hadisnya dhaif? Hadisnya lemah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini termasuk hadis yang masyur Ya. Bahkan mungkin ini mungkin sejak ya mungkin yang pernah enam sekolah ya. 6 Pernah makan bangku sekolah katanya. Nah, tapi bukan gentengnya sekolah, makan bangku sekolah. Nah, itu tahu biasanya dari SMP itu sudah ada yang seperti ini. Nah, ternyata hadisnya adalah dhaif. Hadisnya dhaif. Nah, beliau mengatakan kata Asy-Syaikh Al-Albani wa al-an dan cukup bagiku sekarang an adhkura anna amiral mu'minin fil hadith al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan cukup sekarang bagiku sekarang ini kalau mau lihat secara rinci bagaimana sisi pendoifannya adalah dalam kitab beliau apa? Silsilah Abdoifah Al-Maudu'ah. Tapi cukup sekarang yang aku sebutkan di sini dalam kitab yang ringkas ini penukilan yang disebutkan atau yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Siapa itu Al-Imam Al-Bukhari? Ahlul Hadis. Imam Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin dalam masalah hadis. Yang beliau adalah tidak diragukan lagi dalam masalah ilmu hadis ya yang beliau memiliki sahih al-Imam al-Bukhari yang telah disepakati oleh umat untuk diterima hadis-hadisnya semuanya dalam sahih Bukhari adalah sahih nah al-Imam al-Bukhari ini adalah terkenal sebagai kritikus hadis yang luar biasa nah yang beliau adalah maksudnya kritikus hadis di sini bukan berarti mengkritisi maknanya, bukan sebagaimana orang-orang yang melakukan studi-studi kritis tadi, bukan. Tapi adalah Beliau adalah peneliti hadis. Ya. Peneliti hadis yang memiliki kemampuan dalam meneliti mana yang hadis yang sahih, mana yang doif. Nah, maka beliau ketika meneliti hadis ini, beliau mengatakan qala hadisun mungkar. Hadis ini apa? Kata beliau, hadis yang mungkar. Apa itu hadis mungkar? Hadis mungkar ini dalam kategori hadis doif. Kalau dalam istilah mustalahul hadis, hadis mungkar itu adalah mukhalafatud doif liman huwa aula minhu. Penyelisian seorang rawi yang doif yang menyelisi orang yang lebih kuat di atasnya. Kadang-kadang sama-sama seorang yang fikoh yang terpercaya Yang menyelisi orang yang fikoh yang lainnya Bisa dihukumi sebagai syad, ganjil Yang itu juga masuk dalam kategori hadis do'if Nah, tentunya ini adalah perlu untuk belajar lebih dalam dalam masalah ilmu hadis. Tapi gambaran secara globalnya, hadis mungkar ya adalah hadis tadi yang adanya penyelisian seorang rawi dhaif menyelisi orang yang derajatnya itu di atasnya, menyelisi seorang yang fikoh misalnya. menyelisi orang yang terpercaya. Maka hadisnya adalah dikatakan hadis yang mungkar. Tidak boleh kemudian seorang mengamalkan hadis mungkar karena masuk dalam kategori apa? Hadis yang dhaif. Kemudian perlu kita ketahui setelah ini adalah maknanya. Perlu diketahui maknanya bahwa dalam hadis ini mengesankan bahwasanya di dalam berhukum di dalam Islam adalah dipilah-pilah. Ada marhalahnya, ada tahapan-tahapannya. Maksudnya apa? Seolah-olah dalam hadis itu seorang muslim ketika berhukum dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an dulu yang dipakai. Kalau nggak ada Al-Qur'an kemudian sunnah. Kalau nggak ada sunnah baru beristihad dengan akal. Padahal telah kita bahas ya. Al-Qur'an was sunnah tidaklah bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya dan Al-Quran was sunnah menempati hukum yang sama di dalam amal, di dalam hukum. Tidak boleh dipilah-pilah mengatakan loh ini saya Al-Quran dulu kalau tidak ada Al-Quran baru sunnah. Bukan. Al-Quran was sunnah harus berjalan bersama-sama. Karena sunnah adalah tafsir dari Al-Quran. Karena Rasul saw Alaihi Wasallam penjelas, pentafsir dari Al-Quran tadi. Ya. Bagaimana yang telah kita sering ingatkan tentang tugas Rasul ini sebagai mubayyin, sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim dan demikianlah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an adzikra ini yaitu Al-Qur'an dalam rangka apa? Kamu menjelaskan Al-Quran tersebut atau menjelaskan dari apa-apa yang diturunkan kepada mereka tersebut dari Al-Quran. Dan bagaimana telah kita sebutkan bahwasanya Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ini uti utitul Quran wa mitlahu ma'ah. Sesungguhnya aku diwahyukan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisalnya? Dikatakan oleh para ulama as-sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan di dalam hadis ini atau di dalam penyebutan hadis ini seolah-olah maknanya adalah dipilah-pilah atau ada tahapannya dalam masalah hukum. Tidak. Padahal Al-Quran was sunnah harus berjalan bersama-sama. Nah, tidak akan bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahkan as-sunnah adalah penjelas dari Al-Quran. Jangan mengatakan lu saya nggak mendapati dalam Al-Quran. Nah, atau yang satunya ini bertentangan antara Al-Quran dan Sunnah tidak. Nah, atau dia mengatakan saya berpegang kepada Al-Quran dulu kalau tidak ada baru sunnah. Bukan demikian. Karena sunnah menjelaskan, menafsirkan. Nah, ikhwani bidin rahimani wa Kemudian poin yang ketiga, yang penyebutan akal tadi. Ya. Yang tentunya ikhwani bidin rahimani wa disebutkan di sini kata beliau di dalam halaman ke-18 li'anna sunnata hakimatun ala kitabillahi wa mubayyinatun lahu bahwasanya sunnah itu adalah sebagai hakim atas al atas kitabullah dan penjelas dari Al-Qur'an. Fayajibu hata 'anil hukmi fis sunnah. Maka wajib bagi seorang di dalam masalah hukum juga dia harus mencari dalam sunnah. Karena misalnya di dalam Al-Quran disebutkan secara global masalah sholat. Bagaimana tata cara sholat? Taunya dari mana? Dari sunnah. Bagaimana sholat subuh dua rakaat? Ya taunya dari sunnah, bukan tidak disebutkan jumlah rakaat itu dalam Al-Quran, tapi dalam mana? Pada pada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa Maka demikian juga penyebutan di sini terkait dengan masalah ra'yu tadi seolah-olah ya kedudukan akal manusia di sini ya terlepas dari bimbingan Al-Qur'an was sunnah. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada ada dalam sunnah baru akal. Padahal pada dasarnya istihad yang dibolehkan dan inilah haknya para ulama. Jadi istihad itu bukan haknya semua orang. Mentang-mentang dia sudah bisa bahasa Arab, ya. kemudian dia beristihad. Oh, menurut saya tidak apa-apa. Misalnya tentang ayat jilbab atau ayat tentang menutup aurat bagi kaum wanita. Oh, menurut saya tidak apa-apa. Itu kan di negeri Arab. Kalau di Indonesia ya tidak apa-apa. Bukan demikian. Nah ini maksudnya. Dia berusaha untuk mengedepankan akalnya. Maka posisi akal di sini tidak sama sekali terlepas dari Al-Quran maupun Sunnah. Tetap harus ada kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga istihadnya para ulama itu hakikatnya adalah diambil dari istimbat, dalil-dalil secara umum dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama menyimpulkan dengan istihad mereka. Sehingga sama sekali bukan berarti kemudian terlepas dari bimbingan Al-Quran was Sunnah. Ala kuli hal dari apa yang disebutkan di sini secara ringkas ana sebutkan secara kesimpulannya saja bahwasanya hadis ini adalah dhaif. Dan demikian juga maknanya adalah makna yang tidak tepat. Sehingga dikatakan oleh para ulama hadis ini adalah mungkarun sanadan wa matnan. Hadis ini adalah dhaif ya. Dhaifun Au hadal hadis daifun sanadan wa matnan. Hadisnya adalah daif baik secara sanatnya, sanat itu rantai ya, periwayatan hadis dari seorang rawi sampai Rasulullah. Sanatnya lemah. Demikian juga matannya. Apa itu matanya Kandungannya, isinya. Isinya menyelisih dari apa yang telah disebutkan di dalam dalil-dalil dalam Al-Quran was sunnah tentang posisi Al-Quran was Sunnah yang adalah merupakan sumber hukum kaum muslimin yang tidak boleh kemudian seorang membeda-bedakan antara keduanya dalam masalah hukum berjalan bersama-sama tidaklah kemudian membedakan atau memberikan tahapan-tahapan tadi mengambil dulu dalam Al-Quran kalau tidak ada demikian demikian tidak tetapi Al-Quran was Sunnah dalam masalah hukum berjalan bersama-sama satu dan yang lainnya saling melengkapi Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Adapun istihad itu adalah hak khusus para ulama yang memang sudah tempatnya mereka beristihad dengan ilmu yang mereka tentunya ahlul istihad ya orang-orang yang ahli istihad itu punya syarat orang-orang yang memang menguasai Al-Quran was sunnah bukan berarti orang yang ya baru kemarin sore mungkin belajar atau mungkin dia bahkan mungkin bertahun-tahun belajar tapi tidak paham bagaimana cara memahami Al-Quran was sunnah dengan pemahaman yang benar. Bagaimana pemahaman yang benar harus dikembalikan kepada bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka kesimpulan hadis ini tidak karena hadis ini adalah doif secara sanat maupun matan maka tidak bisa untuk kemudian seorang berhujah dengan hadis ini ataupun mengamalkan hadis tersebut. Tersisa waktu kita tambahkan sedikit terkait dengan beberapa keterangan yang disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan tentang kedudukan as-sunnah di dalam Islam yang di sana menunjukkan sekali lagi bahwasanya seorang ketika memahami Al-Qur'an tidak bisa terlepas sama sekali dengan sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Sudah sering kita ulang contoh-contoh ya, ayat yang sangat butuh seorang kepada sunnah Rasul untuk mengetahui bagaimana tafsirnya. Tetapi di sini akan kita sebutkan sedikit terkait kedudukan as-sunnah kedudukan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi sebagai penjelas tadi dari kandungan isi Al-Quran karena memang Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan hal tersebut yang inilah merupakan wadifah tugas yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 64. Yang makna ayat ini adalah semakna dengan ayat yang pernah kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladhi illa litubayyana lahumul ladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Dalam surat An-Nahl ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan tidaklah kami mengut menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab yaitu maknanya adalah Al-Qur'an illa litubayyana lahum kecuali agar kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka ini lihat tugas Rasul adalah menjelaskan menafsirkan memberikan keterangan tentunya bukan dari hawa nafsu Bukan dari pribadi Rasul sendiri, tapi itu pun semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali agar kamu menjelaskan kepada mereka apa-apa yang diperselisihkan di antara mereka tersebut. Di dalam masalah Alkitab tadi, di dalam masalah Al-Quran, manusia saling menafsirkan ini, menafsirkan itu, menafsirkan ini, menafsirkan itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelasnya, sebagai hakimnya wahudaw wa rahmatan dan Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman bukan petunjuk bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Maka wajar kalau orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang kafir sulit untuk mendapatkan hidayah. Ya. Walaupun hidayah di tangan Allah, Ya. Kenapa? Karena hati mereka telah keras, hati mereka telah mati, pendengaran mereka telah terkunci. Mungkin dibacakan ayat kepadanya berkali-kali kadang-kadang tidak mempan. Karena ter, telah terkuasai oleh hawa nafsu pada dirinya. Nasihat tidak mungkin mas, sulit untuk masuk kepadanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan hidayah? Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah akan menyimpangkan orang, menyesatkan orang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki juga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada suatu perkara yang penting kita ketahui di sini terkait dengan permasalahan kedudukan Al-Qur'an was sunnah di sini apa yang dinukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Muhammad bin Idris rahimahullahu taala. Beliau mengatakan li'anna kitaballahi yastamilu ala wujuh. Bahwasanya Al-Qur'an itu kitabullah ter terkandung padanya beberapa hal. Yang pertama kata beliau minha ma atal kitabu ala ghayatil bayan fi apa-apa yang datang Al-Quran tersebut dalam keadaan yang sudah jelas sejelas-jelasnya. Ya, sudah jelas hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu sudah jelas, sudah muhkam. Ya, falam yuhtaj ma'at zilfihi fihi ila ghairih yang tidak butuh padanya untuk nah adanya keterangan lain. Artinya di sana ada ayat-ayat yang memang sudah jelas Allah telah menyebutkan hukumnya secara rinci bahkan. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kadang-kadang ada penjelasan tambahan lagi dalam sunnah Rasul. Ya, seperti misalnya dalam masalah hukum waris. Nah, atau masalah hukum-hukum yang Allah sebutkan di dalam masalah ayatul ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. Masalah enam seperti terkait dengan masalah uh, eh, enam hukum zakat. Enam uh, eh, afan terkait dengan masalah hukum uh, eh, adain, hutang piutang misalnya. Nah, atau terkait dengan hukum mawaris yang sangat jelas ini hukumnya. Disebutkan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya bisa jadi ayat tersebut datang secara global kemudian diterangkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam sunnah seperti tentang sholat datang rinciannya dalam sunnah zakat datang rinciannya dalam sunnah ini yang pertama. Yang kedua, diantaranya adalah ma'ata ala ghayatil bayan fi fardihi. Yang datang sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran tersebut dalam masalah hukumnya. Hukumnya itu wajib sudah jelas dalam ayat dalam Al-Quran. Waftarada ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fabayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah kaifa farduhu. Kemudian Rasulullah menjelaskan ya dari sebagaimana yang beliau dapatkan hal tersebut dari Allah tentang bagaimana kaifiahnya tata caranya. Seperti tadi masalah sholat. kaifiah tata caranya, Rasulullah kemudian menjelaskan. Dari siapa? Dari Allah. Bukan dari diri beliau. Wa alaman farduhu. Dan kepada siapa hal tersebut diwajibkan. Itu semuanya nah, datang penjelasannya dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Nah, maka ikhwan ifidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wa minha ma bayyanahu an sunnati nabihi bila nassi kitabin. Dan di sana ada yang ya butuh untuk dijelaskan dengan sunnah Rasul sallallahu Alaihi Wasallam penjelasannya ya karena tidak disebutkan hal tersebut dalam nas dalam Al-Quran kalau mungkin di baca dari awal sampai akhir nggak menemukan tentang hukum tersebut, tapi menemukannya di mana? Dalam dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti yang pernah kita bahas tentang masalah kalab, hukum masalah anjing. Nah, disebutkan di mana? Dalam sunnah, dalam sunnah Rasul. Nah, kalau penyebutan secara nas di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan secara nas, tapi kalau dalil secara umum Allah menyebutkan secara umum. Tapi secara hukum datnya tersebut disebutkan dalam sunnah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan ya daging anjing ini ya Ikhwani bidin rahimani warahimukullah yang pernah kita bahas tentunya Insya Allah sebagian di antara antum sudah pernah mendengar pembahasan ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha idza harrama akla syai'in harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Allah mengharamkan jual belinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan naha an thamanil kalb. Rasulullah mengharamkan jual beli anjing. Berarti menunjukkan diharamkan memakannya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Banyak di dalam sunnah seperti misalnya haramnya khimar ahli, haramnya khimar jina, ya, khimar keledai keledai yang jina, diharamkan dalam mana? Di mana? Dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga tentang terkait dengan binatang buas tadi, ya. Kalau orang mengatakan bahwasanya, lo tapi tidak disebutkan secara nas di dalam sunnah juga, tetapi disebutkan di dalam nas secara umum, Kullu dinabin minas siba wa kullu dimihlabin minat tair haramun. Setiap yang memiliki taring dari binatang buas dan setiap yang memiliki cakar yang digunakan untuk memangsa buruannya, maka itu adalah haram. Ya. Setiap yang memiliki taring dari binatang buas dan yang setiap yang memiliki cakar dari unggas atau dari jenis burung yang fungsinya untuk memangsa buruannya, maka itu adalah haram. Maka di sini anjing masuk dalam keumuman tadi yang memiliki taring. Maka ikhwan ibidin rahimani wa rahimakullah ini sedikit dari tambahan apa yang disebutkan oleh alimah masyafi semoga bermanfaat dan alhamdulillah kita cukupkan pembahasan kitab mengziratus Sunnah fil Islam ini pada kesempatan kali ini dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya insyaallah kita akan berpindah kepada kitab yang lain dan insyaallah akan kita pilihkan nanti masih seputar terkait dengan masalah nah pentingnya kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam karena besarnya kedudukan sunnah di dalam Islam ini yang berapa banyak nah pada akhir-akhir sekarang ini banyak sebagian manusia berusaha untuk menjatuhkan kedudukan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam berusaha menjatuhkan kedudukan sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam maka harapannya kita menjadi orang yang senantiasa terdepan di dalam beramal dengan Al-Quran was sunnah sesuai dengan apa yang dipahami